Apa arti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya? Arti sunnah itu dalam pemahaman ulama salaf, ulama salaf dahulu ya, maupun pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu adalah keseluruhan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidah, perkataan, perbuatan beliau, ibadah beliau, semuanya itu sunnah ya sehingga dikatakan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala as-sunnatu huwal islam wal islam as-sunnatu fa'la i'lam anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam ya kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam ya karena yang beliau maksudkan dengan sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik akidah maupun ibadah, perkataan maupun perbuatan. Iya. Hanya saja para ulama berikutnya itu memberikan definisi-definisi yang berbeda terhadap sunnah itu karena kepentingan pembahasan, ya. Kepentingan satu disiplin ilmu tertentu, ya sehingga ulama ulmu hadithin mengatakan sunnah itu kullu ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi sawa'un kana qabla al-bi'sa aw ba'daha ya semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu perkataan perbuatan maupun penetapan maupun sifat baik sifat yang merupakan sifat khalqi penciptaan beliau ya yakni bentuk misalkan bentuk rambut beliau pakaian beliau maupun khuluki ya akhlak beliau sebelum bi'tha, sebelum kenabian diutusnya beliau maupun setelahnya. Ini menurut ulama ul muhaddithin. Ya. Adapun ulama usuliyin mengatakan ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan, perbuatan maupun penetapan. Ya, mereka tidak menganggap sunnah dari sisi apa yang dikatakan muhadisin. Muhadisin memasukkan sunnah termasuk bagaimana sifat-sifat beliau, sifat-sifat secara khalqi, yakni bagaimana bentuk rambut beliau dan seterusnya. Karena ini perkara usul, tidak ada kepentingannya dengan bentuk rambut Rasulullah, pakaian Rasulullah dan seterusnya. Taib. Adapun para fuqaha ahli fikih, mereka mengatakan sunnah itu qabilul wajib, ya, yang ber, uh, yang bukan wajib, ya. Sunnah itu yang bukan wajib. Yakni kalau wajib, apabila dikerjakan, mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan sunnah, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ini menurut ulama usuliyin, eh, ulama fuqaha. Ya, jadi tergantung penggunaannya. Jadi kebanyakan kalau kita meng mengitlakkan lafaz sunnah, maka yang dimaksudkan adalah seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi bid'ah, ya, lawannya adalah kebid'ahan. Ini asalnya penyebutan kata sunnah. Taib.